Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang meyakini bahwasanya segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa adanya takdir, tanpa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang meyakini bahwasanya dia pada akhir hayatnya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meyakini bahwasanya nanti di hari kiamat dia akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya suatu perantara, dia langsung berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hei kalian, berpikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya zat yang bisa menolong kalian, yang bisa menyelamatkan kalian, yang bisa membantu kalian di saat kalian mendapatkan kesulitan hanyalah Allah Subhanahu wa Tidak ada yang lain. Ketika kita mengadukan masalah kita kepada manusia, ternyata manusia tersebut juga memiliki masalah. Mengadukan problem kehidupan kita, Masalah keluarga umpamanya kita adukan kepada tetangga kita. Kita adukan bahkan mungkin kepada ustaz. Ternyata ustaznya juga memiliki keruwetan di dalam keluarga. Kenapa? Karena mereka masih sama-sama manusia, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pasti di situ ada kekurangannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna zikir di sini luas. Bukan cuma sekadar baca la ilaha illallah dan yang lainnya. Makna zikir di sini adalah bagaimana juga kita mengadukan apa yang kita alami ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang mendapatkan kesulitan di dalam rezeki, kegundahan di dalam hati, permasalahan di dalam keluarga umpamanya, permasalahan anak, masalah kerja dan yang lain-lainnya. Semuanya adukan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adukan. Kita sanjung-sanjung Allah Subhanahu wa taala, sucikan Allah Subhanahu wa taala, agung-agungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita sudah mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senang kepada kita. Karena kenapa? Berarti kita telah mengakui betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa rendahnya kita, betapa lemahnya kita, betapa butuhnya kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila hal tersebut sudah terjadi, apa yang kita minta akan gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.